Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Masyarakat muslimin banyak hal untuk bisa meningkatkan takwa itu antara lain adalah menghormati syiar-syiar agama Allah atau syiar-syiar agama Islam sebagaimana dikatakan wa yuadzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub barang siapa yang menghormati syiar-syiar agamanya Allah fa innaha min taqwal qulub bahwasanya hal itu termasuk dari ketakwaan hati artinya orang yang senang menghormati syiar agamanya Allah itu pertanda ketakwaannya semakin bertambah mudah-mudahan di dalam melaksanakan kehidupan kita ini senantiasa kita senang berupaya untuk menghormati syiar agama Allah macam-macam syiar agama Allah itu. Antara lain adalah beribadah. Apa itu beribadah yang sifatnya mahdoh, yaitu perintah langsung menurut syariat dengan tata caranya semacam sholat lima waktu atau puasa bulan Ramadan atau berhaji ke tanah suci itu namanya ibadah mahdoh yang mana ibadah mahdoh adalah ibadah yang ada tuntunan langsung dari syariat dengan tata caranya dan aturan serta syarat-syaratnya. Yang kedua adalah menghormati syiar agama Allah dalam bidang ibadah ghairu mahdoh. yaitu ibadah sunnah yang tata caranya tidak diatur langsung oleh syariat. Misalnya membaca solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pembacaan sholawat itu diperintahkan oleh syariat tapi tata caranya dibebaskan kita umat Islam. Masyarakat muslimin demikian juga saat ini saudara-saudara kita yang masih berada di kota suci Mekah atau Madinah. Mereka yang selesai wukuf di Arafah yang dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Alhamdulillah mereka sudah selesai melaksanakan kewajiban hajinya. Itu adalah ibadah mahdoh. Tinggallah ibadah ghairu mahdoh dalam urusan haji yaitu memperbanyak umroh misalnya atau ziarah ke tempat-tempat yang disunnahkan misalnya datang ke kota Madinah untuk ziarah ke makam baginda Rasulullah SAW yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabli wajabat lahu siapa orang yang zaro berziarah qabri kuburanku wajabat lahu maka orang tersebut pasti akan mendapatkan syafaatku kata Nabi kelak dari hari kiamat Masyarakat muslimin lantas bagaimana kita yang berada di tanah air kita ini kita tidak ikut berangkat haji, kita tidak ikut ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah sunnah yang tata caranya tidak diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi tetap diperintahkan. Sehingga dipermudah bagi umat Islam untuk berkreasi di dalam ibadah mah ghairu mahdhah sunnah ghairu mahdho yang tidak ada aturan persisnya dari syariat. Apa itu? Tiada lain adalah menyambut kedatangan jamaah haji. Kalau kita senang untuk menyambut kedatangan jamaah haji, maka itu termasuk dari syiar agama Allah. Yang tadi dikatakan wa may yu'azzim Allah. fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang syiar menghormati syiar-syiar agama Allah sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau berdoa Allah maufir lil haj walimanistagfarolahul haj Ya Allah ampunilah orang yang melaksanakan ibadah haji dan ampuni pula orang yang dimintakan ampun oleh orang-orang yang berangkat haji. Artinya tatkala kita kedatangan haji atau jamaah haji sudah pada datang ke rumah masing-masing, lantas kita ziarah ke tempat mereka. Kemudian mereka berkenan, jamaah haji itu berkenan mohon ampun kepada Allah untuk kita. Itu Nabi mengatakan mudah-mudahan orang yang dimintakan ampun oleh para jamaah haji itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian masyaallah muslimin? Karena orang yang haji dan hajinya mabrur itu seperti kayauma waladathu ummu Dia ini suci persis tatkala dia ini lahir dari rahim ibunya, suci murni. Orang yang sudah wukuf di Arafah itu dosanya diampuni semuanya. Belum lagi orang yang wukuf, belum lagi orang yang mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh dan lain sebagainya. Belum lagi orang yang ziarah ke makam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang dapat menghilangkan dosa-dosa bagi jamaah haji itu. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin dan berdoa, ya Allah ampunilah orang yang berangkat haji dan ampuni pula orang yang dimintakan maaf atau dimintakan ampun oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan kita yakin bahwa doa Nabi itu tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin untuk peristiwa ini maka para sahabat radhiyallahu taala anhu ada memberikan tips-tips atau trik bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah berkat permohonan ampun dari saudara-saudara kita para jamaah haji. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa waktu ziarah haji itu panjang sekali yaitu mulai sisa dari bulan Dzulhijjah ditambah dengan bulan Muharram kemudian bulan Safar dan 10 hari pertama pada bulan Rabiul Awal. Hari ini kita berada pada bulan Muharram. Berarti masih ada kesempatan panjang untuk kita bisa berziarah ke rumah-rumah atau menemui orang-orang yang akan datang dari ibadah haji. Sebagian para ulama dan juga para sahabat mensunnahkan atau menganjurkan sebisa mungkin orang yang datang haji itu dicegah di tempat sekira orang tersebut belum masuk rumahnya atau belum masuk pintu rumahnya. Sebelum jamaah haji itu masuk pintu rumahnya, ndaklah kita yang berada di tanah suci, di tanah air ini datang kepada mereka dan memohon serta meminta kepada orang yang haji itu agar mereka berkenan memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itulah waktu yang sangat mustajab, waktu yang sangat diijabahi dan diterima doa-doanya bagi orang-orang yang berangkat haji. Masyaallah muslimin, jadi kesempatan ini sangat luas, sangat banyak sekali. Marilah kita yang belum ditakdirkan tahun ini untuk berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan kita yang berangkat haji. Tapi masih ada kesempatan bagi kita untuk meraih pahala serta ampunan dosa dari Allah SWT melewati doanya orang-orang yang berangkat haji. Kalau kita memiliki saudara atau family atau kerabat di luar kota, tatkala kita liburan, tidak bekerja, sempatkanlah untuk sambang kepada mereka yang baru pulang dari haji. Tentunya boleh-boleh saja kita minta oleh-oleh, barang, atau apa sajalah kenang-kenangan boleh, tidak ada larangan dari syariat. Tapi yang utama bukan itu, justru adalah doa dari orang yang pulang dari haji itu. Kalaupun misalnya di antara saudara-saudara kita itu tidak ahli berdoa dengan menggunakan bahasa Arab yang telah disunnahkan oleh atau dianjurkan oleh para ulama, ditulis oleh mereka, maka boleh juga doa dengan bahasa Indonesia yang difahami ini tidak masalah. Yang penting adalah permohonan ampun kepada Allah untuk kita yang tahun ini tidak sempat melaksanakan ibadah haji. Sayang-sayang ma'asyal muslimin, kalau kita hitung tentang kegiatan kita setahun suntuk berapa banyak maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui puasanya pada diri kita ini ada kewajiban-kewajiban dan juga ada maksiatnya. Mata itu punya kewajiban dan juga ada maksiatnya kepada Allah. Kewajiban mata sebut saja untuk membaca Al-Quran, untuk melihat hal-hal yang positif, untuk berkomunikasi secara kasat mata dengan baik. Tapi ada juga maksiat mata itu kepada Allah SWT. Antara lain misalnya melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Melihat pornografi misalnya, porno aksi misalnya, itu adalah maksiat mata. Belum lagi maksiat lisan. Maksiat lisan juga banyak. Ibadah lisan banyak tapi maksiat lisan juga tidak sedikit ma'asyiral muslimin. Orang berkata baik, kalimah thayyibah yang diucapkan itu adalah ibadah lisan. Tapi orang berkata jorok ini termasuk adalah maksiatnya lisan. Kalau dihitung-hitung dalam tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung jari itu semuanya ada tata cara ibadahnya tapi juga ada pelanggaran syariatnya, pelanggaran maksiatnya. Kalau dihitung-hitung pelanggar maksiatnya itu selama satu tahun suntuk tentu sangat banyak dan banyak sekali. Nah, mumpung kesempatan hari-hari ini saudara-saudara kita yang berangkat haji akan pulang sampai ke rumah masing-masing. Kalaupun kita bisa menyambut mereka di tempat perkumpulan datangnya, maka itu alangkah baiknya. Tapi pun kalaupun tidak demikian, maka hendaklah kita menyempatkan diri untuk datang ke rumah-rumah mereka untuk berharap dan meminta kepada mereka sudi kiranya mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa yang selama satu tahun suntuk ini kita lakukan Mudah-mudahan dengan demikian Allah berkenan mengampuni kita dan Allah berkenan untuk menerima seluruh amalan ibadah kita yang baik-baik serta melipat gandakan pahalanya. Allahumma amin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menggugah kita dan juga menjadikan motivasi bagi kita agar di tahun-tahun berikutnya kitalah yang akan berangkat haji dan juga sambang alias zaro kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena orang yang ziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sebagaimana di dalam hadis manzaro qabri wajabat lahu syafaati siapa orang yang berkenan ziarah ke makam kuburanku kata Nabi maka kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma آمين جعلنا الله وإياكم من الفائزين وأدخلنا وإياكم في عباد الصالحين ورزقنا وإياكم محبة سيد المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم